yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al tahawi rahimahullahu taala dan yang terakhir kita berada di poin berapa? poin ke-67 tentang permasalahan keimanan-keimanan dan kekafiran-kekafiran. Insyaallah pagi hari ini kita masuk poin ke-68 dan poin-poin setelahnya kalau ada waktu. Poin ke-68 agak panjang kata-katanya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa ahlul kabairi من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين dan ahlul kabair pelaku-pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak kekal di neraka apabila mereka mati dalam keadaan bertauhid walaupun mereka belum taubat dari dosa-dosa besarnya ba'da an laqaw Allah 'arifin mu'minin wa hum fi masyiatihi wa hukmih Asalkan mereka itu berjumpa Allah dalam keadaan 'arifin Kalau diterjemahkan secara harfiah mereka itu kenal Allah dan beriman maka mereka itu dalam kehendak Allah dan dalam hukum Allah. Insya'a ghafara lahum wa 'afa 'anhum bi fadlihi kama dzakara 'azza wa jalla fi kitabihi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha'. Jika Allah berkehendak maka Allah mengampuni mereka dan memaafkan mereka dengan karunia-Nya. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan dia Allah mengampuni dosa yang selain itu Selain syirik Bagi siapa yang dikehendakinya An-Nisa 48 Wa insya'a azabahum finnar bi'adalihi Dan jika Allah berkehendak Allah akan menghukum mereka Di neraka Dengan keadilannya Tumma yukhrijuhum minha birahmatihi Wa syafa'ati syafi'in min ahli ta'ati ta'atihi. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka dengan rahmatnya dan dengan syafaat para pemberi syafaat dari kalangan orang-orang yang taat kepada Allah. thumma yab'atsuhum ila jannatihi. Kemudian Allah mengirimkan mereka, memasukkan mereka ke dalam surganya. Wa bi anna Allah tawalla ahla ma'rifatihi wa lam yaj'alhum fit darain ka ahli nuqratihi. Yang demikian itu dikarenakan Allah mencintai orang-orang yang mengenalnya dan Allah tidak menjadikan mereka di dunia dan di akhirat seperti orang yang mengingkarinya alladzina khafu min hidayatihi yaitu orang-orang yang mereka luput dari hidayah Allah tidak mendapatkan hidayah Allah rugi mereka walam yanalu min wilayatihi dan mereka juga tidak mendapat perwalian dari Allah tidak mendapat cinta dan sayang dari Allah Allahumma ya waliyal Islam wa ahlihi Ya Allah wahai wali Islam dan orang-orang Islam wahai penguasa pemimpin orang-orang Islam dan kaum Islam dan kaum muslimin Tabitna 'alal islami hatta nalqaka fihi berikanlah kepada kami keteguhan di atas Islam sehingga kami berjumpa denganmu kami berjumpa kepadamu dengan membawa agama Islam ya agak panjang ya. Ini permasalahannya penting dan ini adalah di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama-tama disebutkan di situ bahwa pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya pun mereka mati dalam keadaan belum taubat dari dosa-dosa besarnya tapi mereka adalah ahli tauhid, bukan orang musyrik, bukan orang kafir. Maka seandainya dia masuk neraka, dia tidak akan kekal di neraka. Dia tidak akan kekal di neraka. Dosa besar. Dan dosa besar definisinya ada dosa besar, ada dosa kecil ya. Dosa besar itu definisinya adalah semua dosa yang ada hukumannya baik di dunia atau di akhirat hukuman tertentu hukum had atau dosa-dosa yang di sana ada ancaman tertentu murka Allah marah Allah laknat Allah dia adalah ahli neraka seperti itu ya atau di sana ada penjelasan bahwa Rasulullah berlepas diri dari pelakunya ya, dosa besar. Seperti misalnya mencuri, di sana ada potong tangan, minum komer, ada cambuk, zina, ada cambuk, ada rajam, dosa besar. Atau ada murka, ada laknat, ada ancaman neraka. Atau Rasulullah berlepas diri seperti man ghasya falaysa orang yang nipu bukan dari golongan kami. Ya, Rasulullah berlepas diri, berarti ini adalah dosa besar. Adapun yang selain itu maka dianggap dosa kecil tapi jangan diremehkan. Kecil terus-menerus maka dia akan menjadi besar. Besar kemudian taubatan nasuha maka hilang dosanya. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa dosa besar itu adalah semua dosa yang dikerjakan dalam keadaan kita meremehkan. Dosa apa saja diremehkan dosa besar. Walaupun dosa kecil kelihatannya Misalnya memandang wanita bukan mahram dengan syahwat. Ini kan dosa. Kalau menurut definisi tadi ini adalah dosa kecil. Tapi kalau diremehkan, oh gini aja tidak apa-apa. Nah, itu jadi dosa besar. Karena dia meremehkan dosa. Jadi ini sebagaimana pembahasan yang lalu bahwa pelaku dosa besar menurut ahli sunnah wal jamaah sebesar apapun dosanya dia tidak kafir. Dia itu hanya dihukumi sebagai orang fasik. Mukminun fasikun. Orang beriman yang fasik. Dia beriman karena memang dia masih mempunyai iman. Dia dikatakan fasik karena dia melakukan dosa besar. Atau disebut juga dia dengan mukminun nakisul iman, orang beriman yang imannya kurang. Dan yang lalu telah dijelaskan ya, di sini berbeda dengan beberapa kelompok, di antaranya Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir. Atau kelompok Murji'ah yang mengatakan pelaku dosa besar orang mukmin yang sempurna imannya. Karena iman menurut mereka tidak ada hubungannya dengan dengan amal perbuatan. Jadi ini penting ya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Saking pentingnya Sampai-sampai Syekh Saleh Syekh Fauzan bin Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Beliau mengatakan tentang masalah ini Bahwa pelaku dosa besar Dia itu adalah orang beriman Bukan orang kafir Hanya saja imannya dia berkurang Dan dia disebut dengan fasik Kata beliau masalah ini sangat penting Karena sekarang ini banyak sekali aliran-aliran yang menyimpang baik mengarah kepada khawarij atau mengarah kepada mursyiah. Karena pentingnya keyakinan ini sehingga beliau mengatakan fahada ma'rifatuhu min aujabil wajibat ala talibil ilmi al yawm Permasalahan ini atau mengetahui permasalahan ini adalah termasuk kewajiban yang paling wajib atas penuntut ilmu pada masa sekarang ini. Jadi mengetahui masalah ini adalah termasuk kewajiban yang paling wajib bagi para penuntut ilmu terutama adalah zaman sekarang yang banyak aliran-aliran yang menyimpang. Jadi pelaku dosa besar walaupun dia mati dalam keadaan belum taubat maka dia berada dalam kehendak Allah. Allah ngampuni terserah Allah, Allah hukum terserah Allah, tapi dia tidak kekal di neraka. Kalau Allah mengampuni maka itu dengan karunia-Nya. Kalau Allah menghukum maka itu dengan keadilannya. Sebagaimana firman Allah tadi di dalam surat An-Nisa dan itu diulang oleh Allah dua kali, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi kalau orang mati bawa dosa syirik tidak akan diampuni, harus taubat. Kalau selain syirik walaupun belum taubat terserah Allah. Dihukum keadilan Allah, akhirnya surga. Diampuni itu adalah karunia Allah. Kemudian di situ ada kata-kata ada kata-kata asalkan mereka itu bertemu Allah dalam keadaan arifin mukminin. Arifin kenal Allah dan mukminin iman kepada Allah. Ini kata-kata ini mengandung mengandung unsur global. Sehingga bisa disalahpahami. Karena nanti dikhawatirkan yang penting pokoknya kenal Allah. Iya, yang penting pokoknya kenal Allah. Padahal kenal Allah tidak cukup. Kenal Allah tidak cukup Maka dari itu para ulama mengatakan Yang lebih tepat dan lebih baik Kalau seandainya disebut Mereka bertemu Allah dalam keadaan muwahidin ya. Mereka bertemu Allah dalam keadaan muwahidin Dalam keadaan bertauhid Kenal aja nggak cukup Dalam keadaan bertauhid Itu yang lebih tepat Sehingga tidak bisa ditafsirkan macam-macam. Tidak ditafsirkan macam-macam. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Walaupun demikian, orang mukmin itu bertingkat-tingkat. Ada mukmin yang dia imannya tinggi, ada mukmin yang imannya kurang, enggak bisa disamakan. Ada ahli taat, ada ahli maksiat, sama-sama mukminnya. Dan memang kedua-duanya tidak sama dan tidak bisa disamakan. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 35 36, naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun?" Tidak sama orang Islam yang mustaqim, yang lurus dengan orang-orang yang mujrimin, yang ahli berbuat dosa, mujrim, pelaku-pelaku kriminal, enggak sama. Beda. Demikian pula di dalam surat Sot ayat nomor 28 Allah berfirman, "Am naj'alul ladzina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar?" Tidak sama. Di situ diterangkan bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh tidak sama dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi Demikian pula orang-orang yang bertakwa tidak sama dengan orang-orang yang fajir, yang bergelimang dalam kemaksiatan, enggak sama. Kemudian juga di dalam surat Al-Jathiyah ayat nomor 21 Allah berfirman, "Am hasibal ladzina jatarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a mayahkumun, tidak sama. Orang yang dia melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan tidak sama dengan orang yang beriman dan beramal saleh. Baik ketika hidup ataupun ketika mati, enggak sama. Kalau kita menyamakan, berarti hukum kita adalah hukum yang buruk, keliru dalam menetapkan hukum. Ya. Jadi kata-kata beliau bertemu Allah dalam keadaan kenal saja enggak cukup. Iya. kenal nggak cukup. Harus tadi itu harus benar-benar dia muahid bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang yang menjadikan beliau mengatakan kenal Allah, yang penting ketemu Allah dalam keadaan kenal Allah. Yang menjadikan ini adalah karena memang beliau Imam At-Tahawi mengikuti Imam Abu Hanifah dalam pendefinisian iman. Yang penting kan percaya. Yang penting kan kenal. Yang mana yang lalu telah dijelaskan, ini jelas-jelas menyalahi salafus saleh. Iman nggak cukup kenal, tapi iman adalah ucapan lisan, keyakinan hati dan pengamalan dengan anggota tubuh. Yang mana iman bisa bertambah kalau kita berbuat taat dan iman bisa berkurang kalau kita berbuat maksiat. Kemudian juga di dalam hadis terakhir dari kitab Arba'in Nawawi di sana bukan dikatakan ketemu Allah, kenal Allah, tapi ketemu Allah dalam keadaan bertauhid. Ya bena Adam, lau ataitani fi qurabil ardi khotoya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka fi qurabiha maghfiratan. Hai anak Adam, kalau sekiranya kamu datang kepadaku hari kiamat nanti membawa dosa sepenuh bumi. Tapi kamu berjumpa aku dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, tidak musyrik, muwahhid. Maka aku datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi pula ampunan. Jadi itu yang benar, tidak cukup kenal Allah, tapi benar-benar bertauhid. Karena kalau cukup kenal Allah, ya tidak ada orang kafir. Karena semua manusia ini kenal Allah, betul atau tidak? Diakui atau tidak, orang ateis sekalipun yang mereka mengatakan Allah tidak ada, hati mereka menyatakan Allah ada. Fir'aun saja yang mengatakan dia Tuhan paling tinggi. Apa kata Allah? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Dia coba-coba mengingkari adanya Allah. Padahal dirinya, jiwanya, batinnya, nuraninya itu menyatakan Allah ada. Cuman karena dia dolim, dia sombong. Semuanya iblis percaya Allah ada, Abu Jahal percaya Allah ada, Firaun percaya Allah ada, Qarun percaya Allah ada, Haman percaya Allah ada, Hitler percaya Allah ada, George percaya Allah ada, semuanya. Apakah mereka beriman? Tidak cukup. Jadi harus muwahhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang murni. Maka dari itu Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka-mereka semuanya, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka bilang Tuhan, Allah. Percaya dengan Allah, tahu Allah ada, tapi tidak cukup. Jadi kata-kata itu yang tepat arifin diganti dengan muwahhidin. Yang penting ketemu Allah, berjumpa Allah dalam keadaan bertauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada kalanya orang itu oleh Allah dihukum dengan keadilannya masuk ke dalam neraka. Masuk neraka dia. Karena perbuatan dosa-dosanya. Tapi dia karena punya tauhid masih mendapat kesempatan untuk keluar dari neraka. Maka dari itu disebutkan di situ Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka dengan rahmatnya atau juga dengan syafaat para pemberi syafaat di kalangan orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi nanti ada orang-orang di neraka dikeluarkan dari neraka. Usatul muwahidin yakhrujuna minan nar. Ahli maksiat di kalangan ahli tauhid pasti masuk dari neraka. Ada iman sekecil apapun dalam hatinya, dia pasti masuk ke dalam surga. Masuk surga ya. Iman sekecil apapun. Yang penting pokok sholat. Ya, sholat ini prinsip. Karena banyak dalil menyatakan orang nggak sholat, kafir. Jadi sholat ini prinsip. Tauhid, sholat, tauhid, sholat. La ilaha illallah, sholat. Yang lain juga penting semuanya, terutama ini. Iman saja, ada iman tapi tidak sholat, kafir. Jadi disebutkan di dalam hadis sahih tentang mengeluarkan orang-orang ahli neraka dengan syafaat. Para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang soleh memberi syafaat, orang mati syahid memberi syafaat, Beri syafaat semuanya, keluarkan, keluarkan, keluarkan, keluarkan sampai sudah selesai pemberi syafaat semuanya. Ternyata masih ada ahli neraka yang ahli tauhid. Yang seharusnya mereka keluar tapi masih belum keluar. Semuanya sudah selesai, kok masih ada ini di neraka? Lalu Allah yang langsung mengatakan syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat telah memberi syafaat, para nabi telah memberi syafaat, orang soleh telah memberikan syafaat. Sekarang tidak tersisa kecuali yang maha penyayang di antara para penyayang. Lalu Allah mengambil segenggam dari neraka mengeluarkan dari neraka orang-orang yang di hatinya ada iman sekecil apapun iman itu walam ya'mal khairan qat dan mereka belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun yang penting ada iman oleh Allah dikeluarkan ini hadisnya umum ya kalau digabung dengan hadis yang lain artinya mereka itu sholat yang dimaksud belum ber, belum berbuat kebaikan sedikit pun maksudnya di sini dia ini banyak dosanya Kebaikannya sangat sedikit. Karena biasa orang Arab itu kalau mengatakan sesuatu berlebih-lebihan. Itu mubalaghah dalam ilmu bahasa wajar. Seperti misalnya seseorang datang ke rumah temannya. Datang pertama tidak ada, kedua tidak ada, ketiga tidak ada, keempat tidak ada. Lalu ketika ketemu temannya dia bilang, "Aku datang ke rumahmu seratus kali, kamu tidak ada." Maksudnya adalah aku datang ke rumahmu berkali-kali. Ya, seperti itu. Jadi begitu. Jadi maksudnya di sini dia itu sholat, masih sholat. Walaupun taatnya sedikit, kebaikannya sedikit, kemaksiatannya banyak, dia sholat dan dia ahli tauhid. Dikeluarkan dari neraka mereka. Seperti apa keadaannya? Keadaannya kal fahmi, seperti arang. Seperti arang ya dibakar. Karena kalau ada orang dibakar, saya kemarin di Bali ada ngaben. Itu orang Jadi arang dikeluarkan dari neraka. Kemudian dia dimandikan di Nahrul Haya, sungai kehidupan. Setelah dimandikan di sungai kehidupan, maka dia pun tumbuh menjadi orang yang yang ganteng, yang cantik, yang bersih, yang normal. Tumbuh lagi, kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Bahkan ceritanya itu sebelum dimasukkan ke dalam surga dia itu kelihatan surga. Lalu dia mengatakan, "Wahai Allah, dekatkan saya ke sana." Ya sudah, kamu didekatkan, tapi tidak boleh minta lagi. Ya ya Allah, saya tidak minta lagi. Ketika dia dekat surga, dia lihat surga yang indah itu, "Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga." Loh, tadi kan sudah janjian, tidak boleh minta lagi. Kenapa kamu kok minta lagi? Kemudian oleh Allah dikatakan, "Ya, kamu diberi surga yang seperti dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Lalu dia mengatakan wahai Allah atas korupi jangan jangan kau hina saya ya Allah. Engkau adalah maharaja. Jangan kau hina saya ya Allah. Ya. Rasulullah ketika cerita ini Rasulullah tertawa Rasulullah. Tertawa. Lucu sekali. Ini ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka dan ahli surga yang paling akhir masuk ke dalam surga Mendapatkan surga seperti dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Ya, apa pengelolaannya itu? Antum dapat malang bingung enggak antum? Dapat surga seperti dunia tambah lagi 10 kali lipat. Ya, ya pengelolaannya bagaimana? Kita butuh berapa orang SDM ini? Tapi surga jangan dibayangkan ya. Ya enggak tahu bagaimana keadaannya wallahu alam. Yang penting pokoknya surga itu kepingin apa langsung ada. Istilahnya itu kling langsung ada gitu ya. Masya Allah Itulah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala Allah benar-benar murah Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk Ahli syurga Allahumma amin Kemudian juga di situ dikatakan bahwa Allah itu tawalla ahla ma'rifatih. Allah itu mencintai, menyayangi orang-orang yang kenal dengan Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, dan mereka itu di dunia dan di akhirat tidak sama dengan orang-orang ahlu nukrotihi. Orang-orang yang mengingkarinya, orang-orang yang tidak mengenalnya, orang-orang yang menyekutukannya, orang-orang yang musyrik. Tidak sama. Karena mereka telah rugi, mereka tidak mendapat hidayah dari Allah dan mereka tidak mendapat wilayah, tidak mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya tadi telah disebutkan tidak sama antara yang ini dengan yang itu. Jadi sebenarnya kita tinggal milih saja mau milih yang mana. Allah Allah akan memberikan kepada kita yang kita inginkan. Yang jadi masalah sekarang kita bukan pasrah nunggu saja, tapi kita benar-benar mencari dan mencari. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh oleh Allah akan ditunjuki jalannya. <coughs> Kemudian setelah itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah beliau menutup dengan doa. Yang doa ini sangat indah. Bahkan menurut sebagian ulama doa ini merfu' yaitu diantara doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyatakan sanatnya sahih, sebagian tidak sahih. Yang jelas doa ini sangat bagus sehingga diberikan komentar oleh Syekh Fauzan Hada min ajmali kalamil musannif yarhamuhullah. Ini diantara ucapan terindah dari penulis kitab ini yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Ini doanya bagus ya. Itu perlu dibaca doanya itu. Allahumma ya waliyal islami wa ahli tabbitna 'alal islami hatta nalqaka bihi Ya Allah, wahai pelindung Islam dan kaum muslimin. Wali itu maknanya banyak ya, ya pelindung, ya pemimpin, ya macam-macam. Wahai ya Allah, wahai pelindung Islam dan kaum muslimin. Jadikanlah kami tetap dalam Islam sampai kami berjumpa Engkau dalam keadaan kami Islam. <coughs> Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih Pernah mendengar ada orang berdoa, Allahumma amitna alal Islam. Ya Allah matikan saya dalam Islam. Kata beliau, la bal alal Islami was sunnah. Kamu tambahin lagi. Matikan saya dalam Islam dan sunnah. Karena khawatir nanti Islamnya Islam macam-macam. Jadi Islam yang sunnah, sesuai sunnah. <clears throat> Jadi doa ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Orang yang paling dicintai oleh setan itu adalah orang yang merasa aman, merasa aman, dicintai oleh setan. Saya aman, tidak masalah. Saya yakin nanti matinya masuk surga. Setan cinta sama dia. Karena orang ini ujub, sombong dan macam-macam. Sehingga orang ini akan sembrono karena dia merasa yakin dengan dirinya sembrono. Sebaliknya setan itu paling sakit hati kalau ada orang tidak pernah merasa aman dari dirinya. Orang selalu takut, orang selalu mengkhawatirkan dirinya. Setan sumpah kalau ada orang gini. Karena orang yang tidak merasa aman terhadap dirinya, dia akan selalu mencari aman. Orang yang merasa tidak selamat, dia akan selalu mencari selamat. Seperti itu. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan supaya kita banyak-banyak berdoa, ya muqallibal gulub tsabbit kalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena kita tidak tahu ya hati berapa-apa ya ikhwan. Wa akhwat fillah rahimahumullah. Hari ini, detik ini kita baik. Nanti jam 7 baik apa tidak wallahu Jam 8, jam 9, besok, besok lusa, minggu depan, tahun depan, bulan depan. Antum jamin tidak diri antum? Kita tidak menjamin diri kita. Ke depan itu abstrak, misterius, tidak ada yang tahu. Berubah-ubah hati ini berubah-ubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari Allah yang oleh Allah dibolak-balik sekehendaknya. Berbolak-balik. Hati dinamakan kolbu, kolbu. Qaf lam ba. Kenapa? Karena dia itu memang kolbu karena dia tak Yataqallab berbolak-balik. kolbu kolban, qalban litaqallubihi. Hati dinamakan kolbu karena dia berbolak-balik terus. Itulah namanya hati. Jadi kita perlu doa terus istiqomah, istiqomah. Karena fitnah yang datang yang menyambar seperti petir. al kulubu na'ifah wasyubahu kotofah Hati lemah. Fitnah yang datang menyambar seperti petir, Subhat yang datang seperti petir. Fitnah macam-macam. Fitnah dunia. Berapa banyak orang menjual agamanya gara-gara dunia. Fitnah kemudian juga fitnah karena dia di fitnah, Tidak tahan. Akhirnya dia tidak istiqomah. Macam-macam. Godaan. Sampai-sampai ada orang pagi iman, sore kafir. Sore iman, pagi kafir. Gara-gara apa? Fitnah dunia. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Segeralah beramal, jangan ditunda, jangan ditunda-tunda. Kalau kepingin amal, amal, amal, amal, jangan ditunda. Kenapa? Karena akan muncul fitnah-fitnah yang sangat banyak fitnah, godaan, halangan, rintangan, gangguan, huru hara, malapetaka, bencana, kekacauan, pembunuhan, macam-macam. Fitnah. Fitnah itu maknanya banyak. Seperti apa fitnahnya? Seperti potongan malam yang gelap gulita. Gelap gulita. Kalau mati lampu, karena kan ada giliran mati lampu. Kalau pas mati lampu bagaimana keadaannya? Gelap. Bagaimana kalau gelap? Kita nggak tahu jalan. Mau keluar dari masjid ini nanti nabrak, nabrak tembok, nabrak apa, terus. Demikian pula ketika ada fitnah yang di dalamnya tidak tahu, tidak tahu jalan sudah, bingung, bingung. Pada zaman sahabat dulu pernah fitnah, perang sama kaum muslimin, tidak tahu mereka bingung fitnah. Jadi fitnah ini berat, sudah ada di dalamnya mau keluar repot, sudah terlanjur masuk, mau narik diri lagi berat. Sehingga ada orang pagi beriman sore kafir Ada orang sore beriman paginya kafir Kenapa? Dia menjual agamanya dengan secuil dari dunia Antum mau tidak? Agama antum dibeli dengan satu triliun Satu triliun, banyak, mau tidak? Nolnya berapa triliun? Untuk beli kampus ini bisa, seorang-orangnya Semuanya bisa Langsung dapat doktor antum bisa satu triliun. Kalau kita mikir panjang, oh tidak. Buat apa satu triliun? Kemudian mati masuk neraka, dipukuli malaikat mati. Naudzubillah. Tapi sekarang kita sanggup mengatakan begitu, setelah keluar nanti, ya apa? Kasih mobil aja mau. Iya. Dikasih jazz, mau enggak antum? Atau milih yang pop? Jadi begitu. Fitnah ya ikhwan, fitnah. Jadi kita perlu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, istiqomah. Kemudian juga yang penting adalah kita selalu kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Jangan terpengaruh oleh siapapun, jangan lihat orang siapapun. Lihatlah Quran, lihatlah sunnah, lihatlah pemahaman salafus soleh. Apapun yang dikatakan orang, siapapun yang berkata, semuanya ditimbang dengan Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman salafus soleh. Timbangannya adalah itu. Salafus soleh pun ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Jangan dibalik. Quran Sunnah ditimbang dengan salafus soleh. Karena Quran Sunnah itu harga mati sepanjang masa. Kalau pemahaman salafus soleh mungkin ada pemahaman tertentu yang kondisional, sikap-sikap ya yang kondisional bisa berubah pada waktu tertentu. Dan kita tidak menyalahkan. Pada saat itu mungkin tepat, pada saat yang lainnya berubah. Seperti masalah mengucilkan ahli bid'ah dan yang lainnya ataukah lemah lembut itu bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Apalagi zaman sekarang para ulama secara umum mengatakan hada zamanus sabri wal mu'alafah. Sekarang ini adalah zaman sabar dan lemah lembut, bukan kasar-kasaran. Ya, ngerangkul orang, menyelamatkan orang. Kita punya keinginan kuat memberi hidayah kepada orang. Kemudian yang lalu juga telah disinggung tentang Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman. Nabi Ibrahim tidak merasa aman. Bagaimana dengan kita? Ya. Nabi Ibrahim berdoa di dalam surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wabaniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkan hamba dan anak cucu hamba daripada menyembah berhala. Ya. Nabi Ibrahim nggak aman. Apa kita merasa aman? Oh, kalau saya aman, santai aja. Saya merasa aman. Oh, jangan, jangan merasa aman. Bahaya. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah semua sarana menuju syirik itu tetap rapat-rapat. Termasuk misalnya gambar-gambar yang dipajang, dipajang ya. Itu gambar-gambar itu di kemudian hari bisa disembah. Kalau kita kita lihat sejarah syirik dalam kehidupan manusia, mula-mulanya gara-gara masalah gambar. Contohnya, misalnya sekarang yang paling gampang, pilkada sekarang kan ya, banyak gambar besar-besar, oh, besar gambarnya. Itu kadang orang itu lihat aja, kayaknya kepingin nyembah, iya. Apalagi mungkin orang punya problem, ada masalah, datang gambar itu, oh, izinkan saya, berilah saya, wahai penguasa, berilah saya harta. Bisa tidak seperti itu? Bisa, bukan tidak bisa. Hari ini tidak bisa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, anak cucunya bisa. Nabi Nuh dulu begitu, mula-mula patung untuk mengenang para ulama, orang soleh. Generasi ganti generasi, lalu datang anak cucunya nyembah ya, itu. Kalau minta apa-apa perantara, hei orang soleh mintalah pada Allah. Tutup rapat-rapat pintu syirik. Memajang Ya, jadi kita perlu berdoa ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah dengan doa seperti ini, Allahumma ya waliyal Islam wa ahlihi ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك dan juga kita selalu membaca di dalam surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah jadikanlah kami istiqamah di atas jalan yang lurus kalau dibaca dengan khusyuk Masya Allah pengaruhnya Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Saya kira nggak perlu diambil kesimpulan ya. Itu kata-kata beliau sudah merupakan kesimpulan jelas sekali. Yang poin ke-69. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa naras salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum. Kami ahli sunnah wal jamaah berpendapat supaya kami sholat di belakang orang baik dan orang fajir. Yang penting dia ahlul kiblah, dia Islam. Dan kami juga berpendapat kami menyolati jenazahnya orang Islam. Siapapun orang Islam itu. Jadi di sini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, sholat di belakang imam. Dikatakan oleh beliau, imam itu orang ber orang yang baik, orang bertakwa, ataukah imam itu orang fajir, orang fasik. Ya. Yang penting pokok sholatnya dia sholatnya sah. Ya, dia telah memenuhi syarat. Syarat sholat dipenuhi, rukun sholat dipenuhi, sholatnya sah. Maka kita tetap bermakmum di belakangnya. Selama dia bukan orang kafir, selama dia orang Islam. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ada orang Islam mati kita menyolati. Siapapun dia, dari kelompok manapun dia. Yang penting Islam, kita menyolati jenazahnya. Ya, itu secara global. Kemudian pembahasannya oleh para ulama diterangkan. Kalau kita kembali kepada pendapat para ulama, ya memang khilaf ya, beda pendapat. Yang jelas tujuan daripada penulisan poin ini adalah untuk membantah beberapa kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah Di antaranya adalah kelompok rofidoh. Rofidoh ya Mereka berpendapat sholat di belakang orang Ahli maksiat tidak boleh Jadi sholat di belakang orang yang maksum Maksum Yang suci Tidak suci tidak boleh Karena itu kalau kita kembali kepada sejarah pada saat pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang dikenal dolim itu, nah orang-orang Syiah menolak sholat di belakang para penguasa itu. Karena zaman dulu penguasa dia jadi imam kalau sholat, jadi imam terutama Jumatan, kemudian juga Idul Fitri, Idul Adha. Kalau lima waktu kadang dia, kadang wakilnya, dia menunjuk wakil. Rafidhah tidak mau, harus orang baik, harus orang suci. Dan memang para ulama berbeda pendapat dan kita tidak bahas perbedaan pendapat itu. Yang jelas akidah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana dikatakan oleh beliau Al Imam At-Tahawi rahimahullahu taala kita tetap sholat di belakang imam yang sholatnya itu sah. Dia orang baik ataupun dia orang yang tidak baik, kita tetap sholat di belakangnya. Apalagi seandainya orang itu adalah merupakan penguasa pemimpin. Karena kalau kita tidak mau salah di belakangnya, terjadi apa nanti? Fitnah, kekacauan, fitnah, ribut. Ahli sunnah ini pandai-pandai, pandai-pandai menidurkan fitnah. Jangan dibangunkan. Fitnah tidur biarkan, jangan dibangunkan. Karena kalau sudah fitnah bangun, nanti kacau. Kalau sudah pedang itu terhunus, ya, dimasukkan ke dalam sarungnya itu repot. Kadung pedangnya keluar, masukkan lagi itu sulit lebih baik pedangnya jangan dikeluarkan, disimpan aja terus. Kemudian para ulama membagi tentang imam sholat, imam sholat ya dengan beberapa pembagian. Yang pertama-tama imam yang dia itu masturul hal, yang keadaannya tersembunyi dan kita tidak tahu, tertutup. Kita tidak tahu imam ini orang baik atau orang tidak baik. Yang kita tahu dia adalah orang Islam. Kita tidak tahu. Maka di sini para ulama mengatakan jelas kita sholat di belakangnya. Tidak ada khilaf. Dan kita tidak boleh bahas-bahas mencari-cari. Sebelum sholat di belakang dia, tanya-tanya dulu bagaimana keadaannya imam ini, bagaimana akidahnya, bagaimana ini. Ah, tidak boleh. Ini malah bid'ah ini. Imtihanun nas bid'ah. Menguji manusia kayak gini nah bid'ah. Enggak usah. Kita enggak tahu itu salat aja. Orang Islam dihukumi secara umum dia adalah baik. Enggak perlu tanya-tanya. Yang kedua, kita tahu jelas bahwa imam itu adalah orang yang taat, orang bertakwa, orang baik, ahlu taat. Ya ini pasti kita sholat di belakangnya. Tidak ada khilaf. Yang ketiga, kita tahu imam ini adalah orang fasik, ahli maksiat. Tapi Islam, cuma dia fasik, dia ahli maksiat. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, tapi yang jelas eh, menurut akidah ahli sunnah wal jamaah kita tetap sholat di belakangnya. Soal dia fasik itu urusnya dia dengan Allah. Kita tetap bermakmum di belakangnya. Kenapa demikian? Ya karena sudah jelas contohnya dari para sahabat dan sahabat adalah merupakan contoh yang paling baik karena sahabat itu yang paling menginginkan kebaikan lebih daripada kita. Mereka lebih tahu syariat dan mereka selalu sholat di belakang imam. Walaupun imamnya baik atau imamnya tidak baik, terutama para umarok, para pemimpin. Sebagaimana para sahabat mereka sholat di belakangnya Hajjaj bin Yusuf Siapa yang tidak kenal Hajjaj bin Yusuf? Penumpah darah yang sangat dolim, amat sangat dolim. Suka bunuh ulama, bunuh tabi'in. Sa'id bin Jubair dibunuh. Tapi para sahabat tetap sholat di belakangnya Hajjaj dengan kedoliman yang luar biasa. Abdullah bin Umar sholat di belakangnya Hajjaj. Anas bin Malik sholat di belakangnya Hajjaj. Abdullah bin Mas'ud sholat di belakangnya Hajjaj. Dolim luar biasa. Karena apa? Kalau kita tidak mau salah di belakang dia nanti kacau karena dia penguasa. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu salat di belakangnya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Tahukah antum wa ma Al-Walid bin Uqbah? Kalau Uqbah bin Abi Mu'id bapaknya itu musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Uqbah bin Abi Mu'id termasuk dia yang ngambil kotoran kotoran onta dilemparkan ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang syaki orang paling celaka ini anaknya masuk Islam dan dia termasuk mendapat jabatan pada pemerintahan Bani Umayyah peminum khomer pernah suatu ketika sholat subuh empat rakaat nah sholat mabuk dia mabuk sholat di sana ada Ibnu Mas'ud salat di belakangnya. Setelah selesai salat, diingatkan, "Anda tadi salat tempat." Apa jawabannya? dukum. Mau ditambah lagi. Jadi diingatkan bukan dia malah terima kasih. Nah, diingatkan malah marah, mau tambah lagi. Tak kasih enam loh kamu nanti. Empat tak tambah enam. Tapi tetap sholat di belakangnya. Ya, selama sholatnya sah ya. Kalau memang mabuk, tidak sah sholatnya, ya nanti sholat lagi di rumah. Demi untuk menghindari fitnah. Demi menghindari fitnah. Ibnu Mas'ud malah menjawab, "Mazilna ma'ak mundul yang fi ziyadah." Ketika dia mau ditambah lagi, kata Ibnu Mas'ud, "Dari tadi kita sudah dapat tambahan banyak." Kata Ibnu Mas'ud. Tapi tetap sholat di belakangnya. Hanya kalau memang dia mabuk tidak sadar, sholatnya akan tidak sah. Ya, nanti di rumah sholat lagi. Itu menghindari fitnah. Kemudian yang keempat adalah imam yang dia itu mubtadi' ahli bid'ah. Tadi kan ahli maksiat ya, ini ahli bid'ah. Bagaimana ahli bid'ah ini? Kalau memang dia adalah orang yang ditokohkan dan kita khawatir bisa menimbulkan kesalahpahaman kalau kita tidak salat di belakangnya, bisa menimbulkan fitnah, maka kita tetap salat di belakangnya selama dia belum dihukumi sebagai orang yang kafir fi ainihi. Kafir takyin. Fulan kafir. Selama belum diputuskan begitu, tetap sholat di belakangnya. Contohnya siapa? Contohnya lagi sahabat tabi'in. Mereka sholat di belakangnya Ibnu Ubaid. Yang dikenal, dia juga seorang menyebarkan ajaran sesat ahli bid'ah. Bahkan disebut sebagai orang yang mulhid. Mulhid ya, mulhid itu ateis Artinya dia sudah terlalu melampaui batas kebid'ahannya. Tapi tetap para sahabat sholat di belakangnya demi menghindari fitnah. Ibnu Abi Ubaid. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Demikian pula sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika para pemberontak memberontak beliau, beliau dikepung tidak bisa keluar dari rumahnya Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa beliau sampai dikepung kurang lebih 40 hari di rumahnya. Lalu ada salah seorang yang datang ke beliau, "Wahai sahabat Uthman bin Affan, engkau adalah imam kami. Engkau adalah Amirul Mukminin. Sekarang ini yang jadi imam sholat kok bukan Anda. Yang jadi imam sholat adalah salah satu daripada pemberontak. Dia adalah ahli bid'ah. Apakah kita boleh sholat di belakangnya?" Apa kata sahabat Ibnu sahabat Utsman bin Affan? Ya bna akhi, inna salata min ahsani ma ya'malun nas, fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'ahum wa idza asa'u fatanibhum. Wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, wahai anak muda, salat adalah amal yang terbaik di antara amalan manusia. Kamu salatlah dengan mereka. Kalau mereka baik salatnya, alhamdulillah kamu ikut bersama mereka. Kalau mereka tidak benar, ya kamu jauhi mereka. Jadi sahabat Utsman tetap mengatakan kamu sholat dengan dia, tidak apa-apa jadi makmumnya. Selama sholatnya adalah sholat yang benar sesuai dengan tata cara sholat yang benar. Sholat dengan dia. Subhanallah. Inilah orang yang besar hati. Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada, tidak ada. Sudah, memang boleh, boleh sholat di belakangnya dia. Padahal beliau dalam keadaan dikepung yang kemudian akhirnya beliau dibunuh Rasulullah taala anhu. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita terpaksa sholat di belakangnya dia. Tapi kalau kita bisa milih sholat, bisa milih ya, milih sholat. Di sini masjid ini imamnya orang tidak baik, orang fasik. Di sana misalnya masjidnya orang to'at, ya milih masjid yang sana saja. Karena tujuan kita adalah memberikan pelajaran kepada orang itu. Sambil kita juga menimbang-nimbang maslahat dan madorot. Karena ada kalanya orang itu disikapi agak keras untuk menyadarkan dia. Kalau memang itu bisa menyadarkan dia. Kalau ternyata tidak menyadarkan dia, justru dia malah menjadi jadi, tambah keras, tambah memusuhi, tambah menghalangi, tambah ngerusak, ya jangan. Tetap aja sholat di belakangnya. Kemudian juga ketika imam masjid milih imam, menentukan imam, ya tentu dipilih imam-imam yang ahli taat. Jangan dipilih ahli maksiat, ahli sunnah tidak apa-apa ini. Nah. Itu kan ketika kita terpaksa harus sholat di belakangnya dia. Seperti itu. Jadi ini masalah sholat di belakang orang Islam. Ini penting ya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Karena di kan banyak pelaku bid'ah kan. Karena berbeda ada antara orang melakukan bid'ah yang bisa menyebabkan kafir dengan orang yang kafir Orang melakukan amalan-amalan bisa menyebabkan dia syirik dengan orang yang benar-benar dia adalah musyrik. Beda. Lah, untuk fonis fulan kafir, fulan musyrik, ini berat, tidak sembarangan. Jangan main-main kita. Kita serahkan aja kepada para ulama, tanyakan ulama dulu untuk jatuhkan fonis seperti itu. Karena kalau kita lihat para ulama tidak gampang menjatuhkan fonis fulan kafir, fulan musyrik tidak. Yang pasti mereka mengatakan ajarannya ajaran sesat. Dia sesat menyesatkan. Dhalun mudil. Ya. Jadi ini penting sekali apalagi di Indonesia. Misalnya ada orang suka datang ke kuburan misalnya ya. Datang kuburan tabaruk ya. sudah jangan salah belakang dia. Dia adalah orang musyrik. Jangan. Ya, dia melakukan perbuatan bisa mengarah kepada syirik, melakukan kesyirikan. Tapi ketika fonis itu tidak gampang. Kemudian permasalahan yang kedua, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, menyolati orang Islam. Yang penting dia Islam disolati. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia adalah orang fasik, walaupun dia ahli bid'ah, walaupun dia orang yang kita tahu atau tidak tahu, yang penting Islam disolati jenazahnya. Yang penting Islam. Ya. Jadi ini penting sekali. Hanya saja kalau memang dia pelaku pelaku pelopor-pelopor kejahatan ya. Dan ini para tokoh masyarakat itu dianjurkan untuk tidak menyolatinya. Untuk pelajaran bagi dia dan bagi orang-orang seperti dia. Contohnya misalnya sekarang koruptor. Ya koruptor. Yang sampai mati pun tetap koruptor tidak mengembalikan hartanya negara koruptor. Tokoh masyarakat jangan nyolati. Biar orang-orang yang nyolati. Demikian pula ahli bid'ah, tokoh bid'ah jelas-jelas dia ahli bid'ah, ya. Tokoh-tokoh jangan nyolati, tapi biarkan orang-orang nyolati. Untuk pelajaran bagi dia dan bagi yang lainnya. Sampai-sampai eh, para ulama pernah ditanya tentang bagaimana kalau dia itu orang Rafidhah, Syiah, mati, disolati apa enggak? Kan jelas-jelas fitnah. Cuman ketika kita menjatuhkan vonis kafir, tidak gampang, tidak gampang. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan, "La ashhad janazata Jahmi wala Rafidhi, wa man ahabba an yashhadahum falyashhad." Saya tidak akan menyaksikan, tidak akan melayat dan tidak akan menyolati, tidak akan ngubur jenazahnya orang Jahmiyah dan orang Rafidhah, orang Syiah. Tapi siapa yang mau menyaksikan, monggo silakan. Yang mau ngubur, yang mau nyolati silakan. Saya enggak. Berarti memang dia adalah orang Islam, disolati boleh. Cuman para tokoh jangan ikut-ikutan nyolati. Untuk pelajaran, pelajaran bagi dia dan pelajaran bagi yang lainnya bahwa ini ajarannya adalah ajaran yang sesat. Jadi kita lihat di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, menjatuhkan vonis kafir itu tidak gampang, tidak gampang loh. Sekarang ada anak-anak ya Allah. Lucu-lucu anaknya. Itu cek gampangnya ngafirkan orang itu loh. Ngafirkan orang cek enaknya itu. Kafir, kafir, kafir, kafir. Ya Allah. Allahu Akbar. Lihat mereka di satu sisi ini mau nangis, kita kasihan. Di satu sisi ini ya, ya mokong-mokong ya. Kalau diberitahu itu tambah kurang ajar. Ya Allah, kasihan tersesat. Kadang kalau saya ketemu orang kayak gitu, ya Allah, ini orang ini susah dunia, susah akhirat. Susah dunia, susah akhirat. Susah dunia kenapa? Karena dia memang menyusahkan dirinya di dunia. Susah akhirat, diadab di akhirat oleh Allah. Kenapa? Ajarannya sesat. Sesat. Kuburannya jadi lubang neraka. Kenapa? Sesat. Dol. Allahu Akbar. Kalau dinasehati itu Allah kurang ajarnya bukan main. Kamu ini ikuti pendapatnya ulama yang diakui Syekh bin Ba, Syekh Utsaimin, ya. Apa katanya? Mereka adalah para ulama yang telah dibutakan mata hatinya oleh Allah. Mereka adalah anjing penjilat. Allahu Akbar. Ya sudah. Kita jadi putus asa menghadapi orang kayak gini ini. Hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkan dia. Naudzubillah. Dan banyak. Dan dan subhanallah kebanyakan yang ikuti ajaran gitu-gitu itu orang-orang yang yang memang frustasi dalam kehidupan rata-rata. Terus terang saja, nggak punya kerjaan, pengangguran, frustasi, orang yang hidupnya susah. Yes, ya, sama dengan komunis, mirip dengan komunis. Memanfaatkan kesusahan orang, bela wong cilik. Ya, ajarannya mirip kayak gitu, bela wong cilik itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mari kita kembali kepada ahli sunnah wal jamaah ini salafus saleh ini kita baca ini. Mereka ketika menulis ini bukan main-main, serius ini. Dan ini bukan hanya Imam Tahawi, semuanya kita kita akan menemukan kayak gini. Kumpulkan semuanya kayak gini intinya. Tidak gampang mengkafirkan orang, tidak gampang mensyirikkan orang. Ya, mungkin itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Fadol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat saya kecil dulu, saya kan ngaji di surat di Pusana Ketuna itu, itu eh, kata guru saya itu kita belajar agama itu ada tingkatan-tingkatan tingkatan, nah, tingkatan syariat, hakikat, terus hakikat atau apa gitu. Nah kita yeah. itu masih masih muda masih kecil itu syariat dulu terus nanti tinggal-tinggal itu bagaimana oh ya jadi ya gini aja dalam pengajaran metode pengajaran tarbiyah ya kita ngikuti Rasulullah dan sahabat dan salafus saleh bagaimana mereka dulu tidak ada istilahnya ini syariat, hakikat, tidak ada. Ya semuanya diajarkan, ya akidah, ya syariat, ya hakikat, semuanya sama. Jangan dibeda-bedakan. Jadi semuanya itu perlu. Tarekat perlu, akidah perlu, semuanya perlu. Jadi nggak usah dipisah-pisahkan. Nggak ada zaman Nabi, zaman sahabat, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, nggak ada gitu, nggak ada. Itu orang-orang belakangan aja, ngarang-ngarang sendiri. Bahkan itu nanti khawatirnya nanti ujung-ujungnya dia mau jadi orang yang mau jadi orang yang itu orang yang mau menghalalkan segala-galanya dengan cara itu. Nanti akhirnya dia bilang bahwa seseorang bisa niru Nabi Khidir dan sampai hakikat. Ya, minum bir tidak apa-apa. Itu kopi itu sama dengan kopi menurut dia. Bir hitam kayak kopi. Ya, diskotik tidak apa-apa. Menyadarkan para pelacur. Ya, tidur dengan pelacur saya sadar dia diajak tidur. Barangkali, barangkali ketika dinajati diranjang dia sadar. Itu bahaya, tidak ada ya, gitu-gitu tidak ada. Jadi yang benar dalam Islam itu semuanya diajarkan. justru prioritas nomor satu adalah tauhid, akidah nomor satu. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun Ini ada pertanyaan di SMS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya tentang kelompok-kelompok ya, macam-macam. Ya, dan saya tidak akan jawab nama-nama kelompok, tidak ada faedahnya. Jawaban saya kembalilah kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah, pahami dengan pemahaman salafus saleh. Itu aja. Siapapun ditimbang dengan Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Percuma kita bicara kelompok-kelompok tidak ada faedahnya, tidak selesai-selesai. Itu aja. Kita selamat di dunia dan di akhirat mengikuti salafus saleh. Gampang, ringan, mudah, tidak sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz semoga anda dikaruniai umur barokah Doakan saya dan siapa saja yang hadir pagi ini Semoga menjadi orang yang istiqomah Amin Ustaz tolong jelaskan tentang perjanjian mitak yang terjadi tiga kali antara Allah dengan Adam Serta anak cucunya Jazakallah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sudah pernah kita bahas dulu ya Ketika pembahasan masalah takdir diantaranya bahwa pernah terjadi perjanjian antara kita dengan Allah dulu di alam arwah. Ketika Allah bertanya kepada kita, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidana. Jadi kita semuanya sebenarnya sudah kenal Allah dulu, kenal Allah. Dan kita telah mengakui Allah sebagai Rabb kita. Tapi setelah lahir ke dunia, banyak orang yang berubah dari fitrahnya. Jadi tiap orang lahir di atas fitrah suci. <clears throat> yang menjadikan dia keluar dari fitrah adalah lingkungannya, orang tuanya. Kemudian ini barakallahu fik Ustaz yang dirahmati Allah, ya amin. Wa fika barakallahu. Apakah yang dimaksud dengan syirik dalam hal cinta dan apakah orang yang melakukannya akan keluar dari Islam? <clears throat> Apabila ada grup musik atau penyanyi yang dalam lirik lagunya mengandung ungkapan cinta yang berlebihan terhadap terhadap sesama manusia, apakah itu termasuk syirik dalam hal cinta? Namun dia tidak mengerti atau tidak tahu bagaimana hukumnya. Syukron jazakumullah khair. Ya wa iyyakum. Syirik cinta itu diantara macam-macam syirik, yaitu syirkul mahabbah, syirik cinta. Artinya dia itu mencintai yang selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Padahal orang beriman walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang iman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka mencintai selain Allah yuhibbunahum ka hubbillah. Mencintai selain Allah seperti cinta kepada Allah. Apalagi cinta kepada yang lain melebihi cinta Allah. Itu lebih lebih dahsyat lagi. Ya macam-macam cinta kepada orang dan melampaui batas berlebih-lebihan yang menjadikan akhirnya dia melakukan kemaksiatan gara-gara cintanya itu. Perintah Allah dilanggar gara-gara cinta kepada orang itu. Larangan Allah juga dikerjakan gara-gara cinta kepada orang itu. Cinta-cinta ini syirik. Syirik. Hanya saja apakah dia keluar dari Islam atau tidak, ya dilihat kandungan cintanya dulu. Kalau benar-benar Allah nggak ada nilainya sama sekali di hatinya dia, Allah benar-benar terbuang, terlupakan, Sampai dia nggak sholat, dia semuanya ditinggalkan gara-gara cinta itu. Ya memang dia Tuhannya itu. Tuhannya dia selain Allah. Adapun kalau tidak sampai seperti itu, ya memang ada bagian daripada syirik dalam hal cinta. Mestinya kan Allah diingat terus nggak dilupakan. Kalau ini nggak ini si fulan diingat terus nggak dilupakan terus seperti itu. Jadi ada unsur cinta selain Allah. Bagian daripada syirik termasuk sekarang ini adalah cinta dunia. Yang mana Rasulullah mengatakan ta'is abdud dinar, ta'is abdud dirham. Celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham. Ta'is abdul khamilah, ta'is abdul khamisah. Jadi hanya mikirkan dunia saja. Rasulullah menyebut mereka adalah hambanya dinar, hambanya dirham. Yang mana sifat mereka itu diantaranya in u'tiya radhi wa illam yu'ta sakit. Kalau diberi senang, kalau nggak diberi marah. Jadi cinta bencinya gara-gara dunia. Seperti itu. Jadi intinya ya kita melebihkan cinta Allah lah dari yang lainnya. Yang lainnya adalah cabang cinta dari Allah. Adapun cinta-cinta yang wajar suami istri, tidak apa-apa, halal. Memang tidak ada cinta yang lebih dekat melebihi cintanya suami istri. Cinta karena Allah. Jangan sampai maksiat itu antara bapak dengan anak, anak dengan bapak, ibu dan seterusnya. Cinta yang wajar, cinta mahabbah tabi'iyah. Yang dilarang itu adalah cinta seperti cinta Allah atau bahkan melebihi cinta Allah. Demikian pula lagu-lagu yang ada itu kebanyakan melampaui batas. Iya. Mau makan ingat siapa? Mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Bangun tidur ingat kamu, mau mandi ingat kamu, habis mandi ingat kamu. Terus kamu, Allah segalanya bagiku. Ada for you, I live for you, I do anything. Apalagi, you know it's true, baby ada for you. Kamu Kamakola, siapa itu? Kamu Kamakola Ponjovi. Itulah punya Ponjovi itu. Ya, semuanya aku menangis untuk kamu, aku hidup untuk kamu, aku lakukan semuanya untuk kamu. Percaya apa enggak kamu? Padahal dalam Islam itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Sampai ada lagu yang berlebih-lebihan, luar biasa. Ini berbunyi syairnya ya. Namamu kan menjadi kenangan akhir kata di waktu ajalku sudah terasa. Allah Akbar. Sangat cintanya dia kepada kekasihnya. Sampai-sampai dia itu ingin. Supaya sebelum mati. Yang diingat, yang disebut adalah nama kekasihnya. Wah luar biasa ini. Mestinya kalau mau mati kan ingat Allah. La ilaha illallah. Husnul khotimah. Ini enggak. Dia kepingin sebelum mati nanti. Saya ingin menyebut namamu dulu. Nama bukan menjadi kenangan akhir kata di waktu ajalku sudah terasa. Jadi begitu. Itulah hati. Maka dari itu kita perlu minta kepada Allah hati yang istiqamah. Jangan sampai nyeleweng, jangan sampai cinta kita untuk selain Allah. Cinta untuk Allah yang lainnya adalah cabang-cabangnya saja. Wallahu'alam. mungkin itu dulu. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك فيه اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم